Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumitin amma ba'd <clears throat> Kau muslimin dan muslimah peserta kajian ahad pagi Masjid Al-Asri Pakungerjo rahimani wa rahimakumullah kembali kita lanjutkan <clears throat> pelajaran akidah dari buku Fatawa Arkanil Islam karya Syekh Muhammad Ibn Salah al Uthaimin, rahimallahu ta'ala. Kita sampai pada poin yang ke-77 tentang hukum bersumpah dengan mushaf. Penjelasannya, pertanyaan ini sepatutnya kita berpanjang lebar dalam memberikan jawaban tentangnya. Wadhalika dan hal tersebut karena sumpah dengan sesuatu menunjukkan pengagungan terhadap al-muqsam nama yang disebutkan dalam sumpah ta'ziman khasan dengan pengagungan yang khusus di sisi orang yang bersumpah. Oleh karena itu tidaklah diperbolehkan bagi siapapun untuk bersumpah kecuali dengan billahi kecuali dengan Allah Ta'ala dengan salah satu namanya atau sifatnya semacam mengucapkan demi Allah saya akan melakukan demikian demi pemilik Ka'bah saya akan berbuat demikian Demi kemuliaan Allah saya akan melakukan demikian. Wa ma dan semisal itu dengan menyebutkan sifat-sifat Allah Ta'ala. Ya, sedangkan mushaf, memang mushaf mengandung firman Allah. Dan firman Allah itu adalah bagian dari sifat Allah. Wawa dan dan dia yaitu firman Allah itu adalah sifat datiyah dan sekaligus sifat fi'liyah. Li'annahu binadhar karena dengan melihat pada aslu sifat dalam artian Allah itu tidak pernah bisu. Non Allah itu lam yazal wa la yazalu mausufan bihi. Allah itu senantiasa dan terus menerus memiliki sifat bisa berbicara karena berbicara itu adalah satu sifat yang sempurna, maka dari sisi ini al-kalam adalah sifat datiyah. Karena Allah senantiasa dan terus menerus mutakalliman berbicara dan melakukan apa yang dia inginkan. Binatar nama dengan melihat kepada satuan firman-firman Allah maka berbicara adalah sifat fi'liyah. Karena Allah Subhanahu wa taala berbicara kapan saja dia berkehendak. Sebagaimana firman Allah taala di surat Yasin ayat yang ke-82. Inama amruhu hanyalah perintah Allah. Jika Allah menginginkan sesuatu, Allah katakan kepadanya kun, maka terjadilah apa yang Allah inginkan. Fakarana al kaula bil iradati maka Allah gandengkan ya, ya al kaula bil irada ya, perkataan itu Allah gandengan dengan keinginan ida arada ini dikaitkan dengan ayakula maka ini menunjukkan bahasanya firman Allah itu berkenaan berkaitan dengan kehendak pemasyati dan kehendak subhanahu wa ta'ala dan dalil dalam masalah ini mutadhafiratun banyak kathiratun banyak sehingga firman Allah ya, itu muncullah satuan-satuan firman sesuai dengan tuntutan hikmah Allah <clears throat> maka dengan ini kita mengetahui tidak benarnya orang yang mengatakan bahasanya firman Allah itu azali dulu tanpa awal artinya tidaklah mungkin firman tersebut mengikuti kehendak. Dan orang yang mengatakan firman Allah itu azali, kemudian mengatakan bahasanya firman Allah itu adalah makna, bukan lafad. Namun pesan atau makna yang ada pada diri Allah. <clears throat> Dan firman Allah bukanlah sesuatu yang didengar, yang didengar oleh orang yang Allah ajak bicara maka keyakinan adalah keyakinan yang batil dan hakikatnya uh, eh, kailah kailahu orang yang berpendapat semacam ini eh, dia jadikan firman Allah yang didengar itu makhluk itu makhluk ciptaan Allah dan bukan firman Allah Subhanahu wa taala maka di <clears throat> kalimat-kalimat yang baru saja kita bacakan ya, disampaikan bahasanya eh, sifat Allah itu ada dua macam. Ada sifat zatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat zatiyah adalah sifat yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala yang Allah bersifat dengannya sejak dulu tanpa awal. Ini disebut sifat zatiyah. Ya, Allah itu hidup, Allah itu mendengar, Allah itu melihat. Itu semua adalah sifat-sifat yang ada pada zat Allah eh, azali sejak dulu tanpa awal. Kemudian ada yang disebut dengan sifat fi'liyah yang biasa didefinisikan dengan uh, sifat yang ada pada Allah Subhanahu wa taala manakala Allah menghendakinya dan itu tidak ada pada Allah manakala Allah tidak menghendakinya. Itu disebut dengan sebutan sifat fi'liyah. Nama lainnya adalah uh, sifat ikhtiariyah. Nah sifat uh, maka uh, kemudian dibahas tentang masalah kalam atau berbicara. Ini. Maka kemudian masalah Allah itu berbicara dirinci dengan dua rincian yaitu aslul kalam dan ahadul kalam. Aslul kalam dan ahadul kalam. Maka kalau aslul kalam maka itu adalah sifat dhatiyah. Sedangkan ahadu atau afradul kalam itu adalah sifat fi'liyah. Nah, apa beda apa bedanya Eh, <clears throat> yang dimaksud dengan aslul kalam itu adalah keadaan bahasanya Allah Subhanahu wa taala keadaan atau kemudian eh, kalau misalnya di dunia manusia kita katakan bahasanya asul kalam itu artinya bisa berbicara terjemah bebasnya bisa berbicara untuk aslul kalam bisa berbicara. Bisa berbicara. Maka si fulan dia, mutakalim, dia adalah orang yang bisa ngomong, tidak bisu. Itu artinya ya, ada padanya aslul kalam. Ya, ada padanya aslul kalam. Ya, ada padanya aslul kalam artinya dia tidak bisu. Dia bisa berbicara. Ya, tinggal dia mau berbicara ataukah dia tidak mau. Kalau dia tidak mau berbicara artinya dia diam. Ya, jika dia tidak mau berbicara maka dia diam. Namun dia tidak berbicara itu bukan karena bisu. Nah ini asulul kalam. asulul kalam itu terjemahnya adalah bisa berbicara. Kemudian ada ahadul kalam atau sebutan lainnya afradul kalam. Nah, afradul kalam ini adalah e, masing-masing e, satuan e, masing-masing perkataan. Satuan masing-masing perkataan. Misalnya tadi saya diam, kemudian sekarang saya bicara. Maka apa yang maka apa yang saya katakan saat ini, nah ini namanya afradul kalam. Namanya ya, ahadul kalam. Nah maka berkenaan eh, itu gambaran tentang dua macam kalam yaitu aslul kalam dan afradul kalam atau ahadul kalam. Ya, tadi disampaikan eh, bahwasannya. bahwasanya aslul kalam itu adalah sifat datiyah. Untuk Allah Subhanahu wa taala aslul kalam adalah datiyah. Maka Allah sejak dulu tanpa awal itu bisa berbicara. Sejak dulu tanpa awal itu dia bisa berbicara. Dia adalah aslul kalam adalah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala azali sejak dulu tanpa awal. Nah, sedangkan afradul kalam ya, maka aslul kalam itu azali atau boleh juga disebut dengan sebutan kodim. Ya, kodim dalam makna dalam makna dan pengertian azali. Maka aslul kalam ya, berkenaan dengan Allah Subhanahu wa taala, aslul kalam itu azali atau kodim. Sedangkan afradul kalam atau Ahadul kalam itu hadis. Itu satu hal yang baru. Ada yang dulunya tidak ada. Misalnya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Musa di Gunung Tursina. Maka itu ada dan sebelumnya tidak ada. Ketika itu terjadi, ketika peristiwa itu terjadi, maka ada. Sebelum itu terjadi, itu tidak ada. Maka dia bersifat hadis dia bersifat baru. Ada sebelumnya eh, ada dan sebelumnya itu tidak ada. Nah, contoh dan dalil bahwasanya e, bahwasanya afradul kalam itu adalah sifat fi'liyah. Ya, berarti dia memiliki sifat baru, ada sebelumnya tidak ada. Ya. Maka dalilnya tadi disampaikan dalilnya adalah surat Yasin. Ayat 82. Inama amruh idha arada syai'an ayakula lahukun. Sunya ketetapan Allah, sunya, perkara eh, sunya ketetapan Allah. Jika Allah menginginkan sesuatu, maka Allah mengatakan kun. Nah kun ini adalah adalah firman Allah yang dikaitkan dengan aroda. Dikaitkan dengan digandeng dengan aroda. Manakala berkehendak. Kalau itu dikaitkan dengan aroda, itu manakala berkehendak, maka dia ada manakala Allah menghendakinya. Dan dia tidak ada manakala Allah tidak menghendakinya. Jika demikian, maka dia adalah sifat fi'liyah. Karena definisi sifat fi'liyah adalah sifat yang dikaitkan dengan kehendak. Contoh yang lain adalah berada di atas ars. Allah berada di atas ars setelah Allah mengendaki untuk berada di atas ars Dan itu terjadi setelah Allah mengendaki untuk menciptakan ars. Sebelum itu maka itu tidak ada. Kemudian uh, di itulah akidah alusunnah tentang Eh, tentang kalamullah ini dengan rincian antara dan pembedaan antara aslul kalam dan ahadul kalam. Kemudian tadi disebutkan contoh e, akidah yang menyimpang tentang e, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasar atau sebelumnya berdasarkan uraian tentang bagaimana keadikidah ahlu sunnah tentang firman Allah maka kita lihat bahasanya dalam keyakinan ahlu sunnah firman Allah subhanahu wa ta'ala itu bisa didengar firman Allah subhanahu wa ta'ala dan sesuatu yang bisa didengar itu adalah sesuatu yang memiliki huruf dan suara dan dia bukan hanya sekedar makna bukan hanya sekedar makna, namun dia adalah makna sekaligus lafaz. Dia adalah makna sekaligus lafaz. Nah, maka keyakinan yang tidak tidak benar dalam masalah ini diantaranya adalah keyakinan yang mengatakan bahasanya firman Allah itu seluruhnya kodim. Kalau alusuna membedakan antara asul kalam dan ahadul kalam. Seluruhnya ada pun keyakinan yang tidak benar ini mengatakan bahasanya seluruh tanpa membedakan antara asal kalam dan ahadul kalam seluruhnya adalah azali alias kodim. Kemudian mengatakan bahasanya ya, bahasanya firman Allah Subhanahu wa taala itu makna dan bukan lafaz. Artinya tidak ada teksnya. Ya, tidak ada teksnya ini, tidak ada teksnya dan dan firm, uh, artinya bahasanya firman Allah itu adalah kalamun nafsi kata batin karena kata batin itu ada maknanya namun tidak ada suaranya tidak ada teksnya tidak ada suara dan hurufnya Dan alusunah yang benar, alusunah meyakini bahasanya firman Allah itu ada dua macam. Ada kalam nafsi dan ada kalam lafzi. Dua-duanya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala. Ada, ada dua-duanya adalah kalam bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Ada kalam nafsi dan ada kalam lafzi. Dalil adanya kalam nafsi ya, adalah hadis qudsi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi." Ya. Jika dia hambaku itu mengingat mengingatku pada dirinya, maka aku mengingatnya pada diriku. Mengingat pada diriku. Kalamnya kalam e, kalam nafsi. Ya. Namun ada juga kalam lafzi, semacam Allah berfirman kun. Ini kalam lafzi. Ini ada teksnya, ada lafadznya. Yang tentu di balik lafadz tadi ada makna. Maka keyakinan yang tidak benar mengatakan bahasanya kalamullah seluruhnya tanpa membedakan antara aslul kalam ataukah afradul kalam seluruhnya adalah qadim, seluruhnya adalah azali. Nih eh, karena seluruhnya itu adalah azali, seluruhnya adalah dulu tanpa awal, maka kemudian ini disebabkan karena firman Allah tersebut adalah makna. Dia adalah pesan yang tidak ada teksnya, tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Itulah yang disebut dengan bahasa Tuhan. Yang disebut dengan bahasa Tuhan. Bahasa Tuhan itu tidak ada teksnya, tidak ada tidak ada lafadznya, ya, tidak ada hurufnya dan tidak ada maknanya, tidak ada hurufnya dan tidak ada suaranya. Dia adalah makna sekedar pesan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala. Dia bukanlah sesuatu yang bisa didengar oleh orang yang diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza huwa qaulun batil ini adalah perkataannya adalah keyakinan yang tidak benar. Karena firman Allah itu bisa didengar. Allah mengatakan hatta yasma'a kalam Allah sampai dia bisa sampai dia mendengar firman Allah. Kemudian hakikat tuh hakikatnya atau konsekuensinya ini adalah konsekuensi dari orang yang mengatakan demikian berarti firman Allah yang bisa didengar yang teksnya maka teks firman Allah alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim atau yang lainnya itu adalah makhluk. <clears throat> Ya, itu adalah makhluk. Ya, karena firman Allah yang sesungguhnya adalah makna di balik teks tersebut. Nah, dan dia makna saja. Dia adalah pesan saja. Ya, tidak ada lafadznya. Sehingga kalau eh, kalau begitu dari mana muncul maka firman Allah adalah makna yang ada di balik Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Karena dia adalah makna. Firman Allah itu hanya makna. Lalu dari mana munculnya teks Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya, konsekuensi dari eh, konsekuensi dari keyakinan ini. Bahasanya firman Allah itu makna. Maka munculnya teks itu muncul tidak dari Allah Subhanahu Wa Taala, namun itu dimunculkan boleh jadi oleh Jibril dan boleh jadi oleh eh, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itulah yang menyusunnya dan itulah yang membahasakannya, itulah yang menerjemahkannya, itulah yang mengungkapkannya. Ya, sehingga teks ya, sehingga teks firman-firman Allah itu adalah terjemah atau ungkapan untuk firman Allah yang sesungguhnya. Karena firman Allah yang sesungguhnya dalam keyakinan yang tidak benar ini adalah makna. Waqat alafa Syekhul Islam, kemudian kita kembali ke buku dan Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah taala menulis satu kitab yang dikenal dengan sebutan Tis'iniyah. Beliau jelaskan di bukunya ini tidak benarnya konsep di atas tentang firman Allah, akidah di atas tentang firman Allah, beliau bantah dari sisi 90 bantahan karena karena dari 90 bantahan maka disebut ini ya. Kembali kepada permasalahan mushaf. Maka jika mushaf itu mengandung firman Allah dan firman Allah adalah bagian dari sifat Allah, maka boleh bersumpah dengan mushaf. Dengan seorang mengatakan demi mushaf. Namun ingat, dengan dia memasang niat yang dimaksudkan adalah mafihi min kalamillah ini firman Allah yang ada di mushaf bukan kertasnya, bukan tin, bukan tintanya. Ini azza wa jalla dan bolehnya bersumpah dengan mushaf telah ditegaskan oleh para ulama hanabila Wa mahada meskipun demikian yang terbaik bagi seseorang untuk bersumpah dengan ya, dengan kalimat sumpah yang tidak membuat ya, mengganggu kenyamanan orang yang mendengarnya. Ya, maka Tidaklah dia bersumpah dengan nama Allah Azza wa Jal dengan mengatakan demi Allah, demi pemilik Ka'bah, demi Allah yang nyawaku ada di tangannya dan kalimat-kalimat yang lain yang tidak akan dianggap aneh oleh orang awam dan tidak akan terjadi pada orang-orang awam ya, tashwish gangguan fa inna nas ya, karena ya, berkomunikasi dengan banyak orang dengan kalimat-kalimat yang mereka kenal ya, sehingga hati mereka merasa nyaman itu satu hal yang lebih baik dan lebih utama wa idza kana al halifu inam yakunu billah Ya, maka berdasarkan kalimat yang baru saja kita baca, kesimpulannya uh, beliau membolehkan bersumpah dengan mushaf dan ini sebelumnya adalah pendapat para fukoha Hanabilah dengan catatan maksudnya adalah firman Allah yang ada di mushaf. Bukan kertasnya dan bukan tintanya. Meskipun disarankan oleh Syekh Muthaimin untuk menghindari hal ini. Karena boleh jadi ini dianggap aneh oleh orang-orang awam, orang-orang ya yang itu adalah orang yang dominan di tempat manapun dan di zaman manapun. Mereka lah orang-orang yang lebih dominan. Maka ketika mereka mendengar demi mushaf, maka boleh jadi mereka menangkap oh, orang ini bersumpah dengan kertas, dengan tinta sehingga ini menimbulkan permasalahan dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Dan ketika seorang muslim itu berupaya ya, ya, ketika ini sama-sama boleh sama-sama bisa dilakukan. Yang satu jika dilakukan membuat kegaduhan, kegaduhan sosial. Yang satu jika dilakukan tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Maka yang tepat pilihlah yang tidak membuat kegaduhan. Al-aula wa khair yang terbaik dan yang lebih utama memilih yang tidak menimbulkan kegaduhan. Karena sama-sama bisa. Ini bisa, itu bisa. Ya, kenapa harus milih yang uh, yang bikin rame, yang bikin aneh, uh, yang nyentrik, nah, akhirnya bikin kegaduhan. Ya, maka sikap seorang muslim eh, yang baik, manakala ini bisa, itu bisa, ini boleh, itu boleh, ini memungkinkan dan itu memungkinkan, maka ambil hal-hal yang memungkinkan, hal-hal yang bisa dilakukan yang tidak menimbulkan kegaduhan sosial. Tashwish jadi Tadi disebut dengan tashwis. Kemudian Wa al-halifu karena sumpah itu hanyalah dengan Allah atau nama dan sifatnya, maka tidak boleh seseorang bersumpah dengan selain Allah. Tidak boleh bersumpah dengan Nabi, dengan Jibril, dengan Ka'bah atau makhluk yang lain. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang bersumpah maka adalah bersumpah dengan Allah atau diam. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah terjumus dalam kekafiran atau kemusyrikan. Dan jika seorang itu mendengar sakson orang lain bersumpah dengan Nabi atau dengan kehidupan sang Nabi atau kehidupan person yang lain, tidaklah dia larang orang tersebut dari melakukan apa yang dia lakukan. Jelaskan kepadanya an-nahadah haramun wala Ini satu hal yang haram dan tidak boleh. Ya, maka beliau katakan bahasanya hukum hal ini adalah haram. Akan tapi hendaknya nahyu larangannya dan penjelasannya sesuai dengan hikmah. Eh, Hai suyakunu bilutfi itu dengan lembut, walin dan lembut. Wa iqbal ala saksi dan uh, menghadapkan diri pada person tersebut. Dan itu diantara bentuk kelembutan menemuinya, beradu wajah dengannya, ya, tidak sambil melengos dan memberikan nasihat, maka ini nasihat yang kasar. Bahwa itu yang ingin dia nasihati, yang dia ingin agar dia keluarkan orang tersebut dari hal yang haram. Karena sebagian orang dikarenakan kecemburuan, ketika dia melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dia marah wajahnya memerah, kemudian urat-urat lehernya, pembuluh-pembuluh darah di lehernya itu membesar. Baru Bama dan terkadang boleh jadi ya, uh, dia merasakan dalam kondisi ini bahasanya dia melarang orang tersebut intiqaman linafsihi dalam rangka ya, membela diri dalam rangka membela diri fayulki asyatan fi nafsihi hadil illah. Maka setan memasukkan dalam dirinya hadil illah. Ya, atau intikoman nafsi bisa artinya balas dendam. Balas dendam bisa juga membela diri sendiri. Bukan membela kebenaran namun membela dirinya. Maka setan masukkan hal semacam ini, hadil ilah alasan ini dalam dirinya. Dan seandainya seorang itu menempatkan orang lain pada posisinya, dia ajak orang lain kepada agama Allah dengan sikap hikmah, lembut dan lembut, saya akan lebih mudah untuk diterima. Terdapat hadis yang valid dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi bersabda, Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kelembutan satu hal yang tidak Allah berikan kepada sikap keras dan sikap keras. Walayakfa dan tidaklah samar atas banyak orang apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam kisah Arab Badui yang datang di masjid lalu kencing di salah satu bagian dari masjid maka orang-orang pun melarangnya wasahu dan orang-orang pun yaitu para sahabat meneriakinya lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam malah melarang orang-orang yang teriak-teriak Nabi larang tindakan hal tersebut dan setelah orang Arab Badui tadi menyelesaikan kencingnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggilnya. Lantas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menasihatinya dengan eh, dengan bijak. Nabi katakan, masjid itu tidaklah layak padanya sedikit pun kotoran dan kotoran. Dan masjid itu adalah tempat untuk bertakbir, untuk bertasbih dan membaca Al-Quran. Aku makalah Shallallahu Alaihi Wasallam atau kurang lebih demikianlah sabda Nabi. Aukamakola ya, itu kalau kita terjemahkan ya, kurang lebih ya, kurang lebihlah seperti itu yang Nabi katakan. Dan ini adalah uh, ungkapan untuk menunjukkan bahwasanya kutipan yang disampaikan adalah riwayatul hadis bil makna. Ya, maka ketika seorang itu meriatkan hadis, menceritakan hadis, mengutip hadis dengan makna, maka ya, di antara adabnya dia tambahkan aukamakola makola Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya apa yang saya sampaikan tadi itu kurang lebihnya, itu maknanya, bukan teksnya. Namun hal semacam ini hanya berlaku untuk ya, ya untuk hadis Nabi dan itu pun pada dasarnya diperselisihkan atau untuk perkataan ulama. Tidak boleh itu untuk kutipan ayat Al-Quran. Ya. Kutipan ayat Al-Quran kemudian aukama qala ta'ala. Ini eh, tidak boleh. Ya. Ya, kalau eh, kalau kalau masalahnya tidak pasti hafal ya ceritakan aja isinya. Ceritakan saja isinya tanpa mengatakan Allah berfirman begini-begini. Ya ada di Al-Quran Allah sebutkan gini-gini-gini-gini. Ya. Kemudian Nabi perintahkan para sahabat untuk menuangkan di kencing tersebut satu ember berisi air. Maka dengan tindakan ini hilangnya mafsadah yaitu kencing dan bersilah tempat dan terwujudlah maksud ya, berkaitan dengan memberikan nasihat kepada orang Arab Badui yang tidak tahu ini. Maka sikap bijak semacam ini terutama kepada orang yang tidak tahu. Hakada demikalah yang baru sepatutnya lana bagi kita saat kita mendakwai orang lain kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Annakuna da'ina ilallah Eh, hendaklah kita menjadi orang yang mengajak kepada agama Allah Subhanahu wa taala maka kita menempuh jalan yang itu adalah jalan yang paling mudah untuk tersampaikannya kebenaran kepada hati. Karena itulah tujuannya, bukan hanya kepada telinga. Dan bagaimanakah kebenaran ini tersampaikan ke hati, merasuk di hati. Eh, masuk ke dalam hati orang lain, eh, hati manusia, dan memperbaiki mereka wallahul muwafiq. Maka target dalam dakwah bagaimanakah tersampaikannya kebenaran ini di hati. Dan sikap uh, yang di yang disebut dengan hikmah adalah memilih jalan paling dekat. Jalan yang paling mudah agar kebenaran itu sampai ke dalam ya, ke dalam hati. Ya, objek dakwah itu hakikat hikmah dalam dakwah. Kemampuan untuk memilih metode yang paling dekat, metode yang paling mudah tersampaikannya kebenaran ke hati manusia. Ya, kemudian poin selanjutnya apa hukum bersumpah dengan Nabi dan bersumpah dengan Ka'bah bersumpah dengan syarab ya, dan dengan zimmah atau tanggung jawab eh, yaitu ucapan seseorang mati Jawabannya bersumpah dengan Nabi alaihi satu hal yang tidak diperbolehkan. Bahkan itu adalah satu jenis kemusyrikan. Itu yaitu syirik asgar pada dasarnya. Wakadhalika demikian juga bersumpah demi Ka'bah satu hal yang tidak diperbolehkan. Balhuan na'un minasyirki. Namun itu ada satu jenis kemusyrikan yaitu syirik asgar. Kecuali dalam kondisi tertentu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Ka'bah dua-duanya adalah makhluk. Dan bersumpah dengan makhluk apapun itu adalah satu jenis kemusyrikan. Demikian juga bersumpah dengan kemuliaan. Satu hal yang tidak diperbolehkan. Ya, demikian pula uh, bersumpah dengan dimas atau hanya tidak diperbolehkan. Mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang bersumpah dengan selain Allah, maka sungguh dia telah terjumus dalam kekafiran ataukah kemusyrikan. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, janganlah kalian bersumpah dengan menyebut nenek moyang kalian. Siapa yang bersumpah maka bersumpahlah dengan nama Allah atau diam. Kemudian akan tapi wajib untuk kita ketahui bahasanya ucapan seseorang bidim mati itu la yuri la yuradu bihi tidaklah maksudnya maksud orang tersebut adalah bersumpah tidak pula maksudnya al-qasam bidhimma sumpah dengan menyebut dhimma namun yang dimaksud dengan dhimma di sini adalah janji mati artinya di situ saya berjanji ya ini hadza ala ahdi wa mas'uliyati makna bidhimmati dalam bahasa keseharian orang Arab di Arab Saudi itu maknanya adalah ala ahdi wa mas'uliyati. Ini adalah tanggung jawabku. Itu maksud makna yang diinginkan. Maka baknya di situ bukan bak sumpah. Hada al murad biha. Inilah yang dimaksudkan dan diinginkan. Adapun jika ada orang yang mengucapkan bidhimmati dan dia inginkan dengan kalimat bidhimati adalah al-qasama bersumpah maka ini sumpah dengan selain Allah yang hukumnya tidak boleh akan tetapi Allah diyadharuli yang nampak bagiku ya yang nampak bagiku Ananasa bahasanya masyarakat tidaklah menginginkan dengan ucapan bidhimati yaitu masyarakat Arab Saudi tidaklah menginginkan dengan ucapan bidhimati al-qasama tidak menginginkan sumpah namun yang dimaksud dengan dimah di sini adalah ahdi karena dimah maknanya adalah al-ahdu. Ya, saya ya, yang yang kurang lebih artinya tadi tanggung jawabku. Bidhimmati ini dalam tanggung jawabku. Ya, maka di sini kita jumpai pelajaran bahasanya apakah satu kalimat itu sumpah ataukah bukan itu ya, juga menimbang urf ya, menimbang urf menimbang maunya masyarakat dengan satu kalimat maka tadi kita jumpai ananasa la yuriduna ya, biha ala qasama para pengguna kalimat bidhimmati tidak bermaksud tidak memaksudkan dengan kalimat tersebut sumpah kalau dia tidak memaksudkan sumpah, namun memaksudkan dengan mati ini berada dalam tanggung jawabku. Ini ya sudah itu maknanya. Jangan katakan itu e, ini sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala ini sirkun asghar ini haram enggak. E, namun ini e, namun lihat uruf, lihat apa yang diinginkan. Lihat apa yang diinginkan dengan satu kata maka berkenaan dengan penilaian terhadap satu kalimat satu kata di eh, di masyarakat maka pada dasarnya ya, urf itu sangat menentukan apakah eh, nilai dan konsekuensi hukum dari satu kalimat jika mereka tidak memaksudkan dengan itu makna yang jelek mereka yang maksudkan dengan itu makna yang uh, makna biasa makna yang baik-baik saja, makna yang tidak masalah ya maka tidak perlu dipermasalahkan. Maka penilaian terhadap lafat ya, ya, yang dipakai yang dipakai di, uh, yang ada di masyarakat itu menimbang apa yang mereka maksudkan, menimbang uruf. Ananasa la yuriduna. Masyarakat tidaklah menginginkan dengan kalimat tersebut makna yang jelek, yaitu bersumpah dengan selain Allah. Ya sudah, maka itu bukan ya, sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Ada masyarakat uh, dalam bahasa tulis misalnya uh, ya, menuliskan ASS eh, dan mereka tidak memaksudkan dengan itu bahasa Inggris ya. Mereka tidaklah memaksudkan dengan hal itu bahasa Inggris ya. Mereka maksudkan dengan hal tersebut adalah ucapan salam Ya, maka jangan dipaksakan, oh ini bahasa Inggrisnya, ya, maknanya pantat atau apa, sehingga ini adalah pelecehan. Ya, ini adalah pelecehan terhadap syiar Islam, yaitu ucapan salam, dan pelecehan terhadap syiar Islam itu adalah kufun, ya, adalah kekafiran. Ya, tidak perlu dibawa sampai uh, sampai ke sana. Ya. Karena mereka tidak memaksudkan dengan hal tersebut bahasa Inggris. Mereka bicara dengan orang Indonesia Eh, dan eh, mereka berbicara dengan orang Indonesia dan mereka maksudkan dengan hal tersebut adalah ofnya orang Indonesia bahasanya itu adalah <coughs> singkatan eh, maka apa yang mereka inginkan dengan satu teks dengan satu kata dengan satu rangkaian kata itu satu hal yang sangat menentukan dalam masalah penilaian mereka itu satu hal yang Eh, ini faedah penting dari apa yang beliau katakan Ananas la yuriduna biha al-qasama. Ya, setelah misalnya kita sepakat bahasanya bersumpah dengan selain Allah itu satu hal yang terlarang. Ya, namun ketika dibawa ke kedatangan praktek, apakah kalimat ini bersumpah, adalah kalimat sumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala? Maka boleh jadi di situ terdapat ruang istihad yang ini disebut oleh di pelajaran usul fikih ini namanya istihad ya, tahqiqul manata. Ya, dan disepakati bersum, eh, misalnya disepakat, eh, disepakati kita bersama minimalnya kita sepakat bersumpah dengan selain Allah tidak boleh. Dan kemudian teks ini apakah ini bersumpah dengan selain Allah ataukah tidak? Ya, apakah itu tidak? Boleh jadi terjadi eh, terjadi di sana perselisihan dan boleh jadi di, situ adalah satu hal yang bersifat istihadi. Oleh karena itu tadi bahasa yang dipakai oleh uh, eh, Said Ibn Thaymin rahimallahu ta'ala alladhi yadharuli yang nampak bagiku. Kata-kata alladhi yadharuli ini menunjukkan uh, adalah ungkapan untuk menunjukkan kali ini satu hal yang bersifat istihadi. Satu hal yang boleh jadi ada pendapat yang lain. Ya, boleh, ini menerima Eh, analisis dan sudut pandang yang berbeda. Ini menerima analisis dan sudut pandang yang berbeda. Boleh jadi ada orang yang punya cara pandang yang lain. Maka ketika dua orang ini sepakat bersumpah dengan selain Allah itu satu hal yang tidak boleh, lalu kemudian dibawa ke dataran praktis, ini namanya tanzil. Ya, kemudian dibawa ke dataran praktis ditanzilkan, maka di bab tanzil boleh jadi terdapat perselisihan sudut pandang, perselisihan cara pandang. Ini memandangnya sebagai satu hal yang masuk dalam larangan. Yang lain memandangnya ini tidak masuk dalam larangan. Ya, kemudian uh, tentang uh, tentang rincian bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala ya, tentu telah kita ya, ketahui bahasanya bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala itu ada dua rincian. Ketika seorang itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala ya, diiringi dengan ta'zim pengagungan kepada selain Allah sebagaimana pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala maka ini syirkun akbar ya, yaitu syirkun dalam ta'zim syirkun dalam ta'zim karena dia e, karena dia posisikan ada satu makhluk yang mendapatkan ta'zim sebagaimana ta'zim dan pemuliaan dan penghormatan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua ada e, seorang itu bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala tanpa punya i'tikad tanpa i'tikad ya, bahasanya sesuatu yang disebutkan dalam kalimat sumpah makhluk yang disebutkan dalam kalimat sumpah tadi memiliki kedudukan dan kemuliaan sebagaimana kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ya, maka ini nanti uh, uh, ini tadi disampaikan oleh Syaikh Ibnu Taimin ini hukumnya haram. Ya, tadi disampaikan ini hukumnya haram lah ya juz. Hmm. Meskipun tadi disampaikan tidak mungkin orang bersumpah dengan menyebut sesuatu makhluk kecuali ada padanya ya, takzimun khas. Ya, penghormatan yang bersifat istimewa, lain daripada yang lain. Dia menilai makhluk tersebut lebih mulia daripada makhluk-makhluk yang lain. Ya. Namun karena uh, karena belum sampai derajat peng, uh, pengistimewaan terhadap makhluk tersebut tidak sampai derajat diposisikan sebagaimana posisi Allah Subhanahu wa taala maka belum sampai derajat syirik akbar yang membatalkan iman. Maka dalam eh, pemilihan ketika ini satu satu makhluk ini dipilih dalam sumpah maka itu menunjukkan kalau di sana ada ta'zim khas. Ada pemuliaan yang bersifat istimewa lebih dari yang lain. Tadi di depan disampaikan ya, dulu ala ta'zimi dzalikal muqsam bihi ta'ziman khasan. Ada penghormatan yang bersifat khusus dan istimewa. Ya, lebih daripada makhluk-makhluk yang lain. Namun, e, namun sebenarnya perlu perlu diketahui untuk e, sumpah dengan selain Allah jenis yang kedua. Ya, tanpa, tanpa iringan iktiqat, tanpa diringi iktiqat, akidah dan keyakinan, kalau makhluk tersebut sederajat dengan Allah dan dimuliakan sebagaimana memuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ulama fikih berselisih pendapat tentang hukumnya. Apakah haram ataukah makruh? Disepakati kalau itu dilarang. Satu hal yang terlarang. Namun larangannya sampai derajat haram ataukah tidak sampai derajat haram, baru sampai derajat makruh saja, maka ini satu hal yang diperselisihkan. Ya, sebagaimana di uh, sebagaimana dijelaskan atau disampaikan di ya, buku akidah karya Syekh Mustafa Al Adawi, beliau punya buku tulisan beliau, uh, karya beliau, uh, tulisan tangan, artinya bukan ceramah, bukan pelajaran, ya, yang judulnya Dalikumullah Rabbukum Fa'buduhu di pembahasan tentang masalah bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala e, tentang hukumnya beliau sampaikan di halaman 263 siapa yang e, jika seorang itu bersumpah dengan selain Allah muadziman makhluqa mahlufa bihi dia agungkan yang disebut, e, dia agungkan makhluk yang dipakai dalam sumpah tersebut sebagaimana pengagungan kepada Allah dan dia meyakini keyakinan semacam itu fa yakfuru kufran akbar maka ini kufur akbar yang mengeluarkan dari Islam. Wa amma idha halafa biha adapun jika seorang itu bersumpah dengan selain Allah dan dia tidak punya maksud seperti itu. Ya, dia cuma maksudnya ini istimewa. Namun istimewanya tidak sampai derajat istimewanya dan agungnya Allah Subhanahu wa taala maka falayakfur kufran mukhijan anil milah maka tidak kufur dengan kekafiran yang mengeluarkan dari agama. Namun wahal ya'zamu apakah berdosa karena dia melakukan satu hal yang haram am anna dzalika makruhun faqat ataukah itu satu hal yang makruh saja falil ulama kaulan maka ulama fikih punya dua pendapat dalam masalah ini Pendapat yang pertama mengatakan anadzalika muharram. Itu adalah satu hal yang haram. Karena ada larangan dan larangan masuk haram. Suma warada min kauni syirkan. Terdapat hadis yang mengatakan kalau itu adalah kemusyrikan. Dan yang namanya e, sesuatu itu difonis e, sebagai e, wa mahalu hadat tahrim wa ta'thib ya'lamu. Namun di sini dikatakan bahasanya hukum haram dan dosa ini manakala dia melakukannya dalam keadaan telah tahu kalau itu satu hal yang terlarang. Kemudian pendapat yang kedua mengatakan adalah eh, kauluman qal innahu makruhun. Ini adalah makruh. Karena ulama yang mengatakan makruh mengatakan eh, mereka mengatakan ada sorif, ada indikator yang memboleh eh, membelokkan hukum haram di sini dari larangan di sini dari kesimpulan haram kepada kesimpulan makruh. Maka di antara indikator yang dipakai oleh ulama yang mengatakan hukumnya makroh, mereka berdalil bahasanya Allah Subhanahu wa taala e, bersumpah dalam banyak ayat dengan nama makhluk. Ya, maka wal fajar, wal walayan asar wal asar e, demikian juga yang lainnya wal lail wasams ya, dan sebagainya itu dijadikan oleh sebagian ulama indikator. Bahasanya larangan bersumpah dengan selain Allah itu adalah larangan yang tidak sampai derajat haram, namun larangan makruh. Terlepas dari sepakat dan sepakat dan tidaknya orang dengan istidlal ini, ya, saya cuma mau eh, menunjukkan eh, mereka menilai bahasanya kami memiliki sorif, memiliki indikator yang membelokkan dari hukum haram, kesimpulan haram kepada makruh. Kemudian mereka juga berdalil di antaranya adalah uh, satu hadis, satu redaksi hadis yang ada dalam Sahih Muslim yang mengatakan tentang orang yang bertanya kepada Nabi, orang Arab Badu yang bertanya kepada Nabi tentang hal-hal yang wajib, kemudian dia mengatakan, kemudian Nabi dia mengatakan saya tidak akan nambahi dan saya tidak akan mengurangi dalam satu redaksi eh, Sahih Muslim aflaha wa abihi eh, in sodaka. Atau dakhala al-jannata wa abihi in sodaka. Dia beruntung jika dia benar demi bapaknya. Maka di sini eh, mereka katakan eh, Nabi menggunakan uh, mereka katakan ini Nabi bersumpah dengan san Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nanti terlepas uh, apakah ini sah ataukah tidak. Ini nanti ada pembahasan lebih lanjut tentang hal ini. Dan ini hujah mereka ini, hujah mereka untuk mengatakan di sini ada indikator. Nabi melarang dengan ucapannya, kemudian Nabi melakukannya dengan perbuatannya. Oh, ini jadi indikator bahasanya larangan tersebut adalah larangan makruh dan bukan larangan haram. Ya, kesimpulannya, walhasil kesimpulannya yang lebih tepat hukum dalam masalah ini adalah hukumnya adalah haram. Namun uh, saya sampaikan di sini untuk mendudukkan ada khilaf ulama dalam hal ini, ada khilaf fukaha dalam masalah ini. Meskipun uh, pendapat yang lebih tepat hal ini hukumnya adalah haram karena dua alasan dan indikator yang dibawakan tadi uh, yang lebih tepat itu tidak layak untuk jadi indikator ya tentang wa'abihi maka Eh, terdapat sejumlah jawaban yang disampaikan oleh ulama yang menilainya haram. Di antaranya adalah redaksi tambahan lafat tersebut adalah lafat yang saat Kemudian bersumpah sumpah Allah dengan makhluk. Ya, maka ini lain bab. Karena yang dilarang adalah makhluk bersumpah dengan makhluk. Ataupun khalik bersumpah dengan makhluk. Maka itu dinilai sebagai bab yang lain. Meskipun di sini ada tentu ada wajah ada sisi pemakluman kenapa eh, beliau-beliau uh, membelokkannya dari hukum haram kepada hukum makruh. Maka mereka mengatakan makruh bukan tanpa dasar, cuma sekedar. Uh, namun mereka mengatakan makruh juga karena pertimbangan-pertimbangan ilmiah. Ya, kemudian uh, poin selanjutnya hukum orang yang menyembah kubur dengan tawaf mengelilingi kubur, doa minta kepada orang yang telah dimakamkan, bernadar untuk mereka dan yang lainnya dari berbagai macam jenis ibadah. Penjelasannya adalah pertanyaan adalah pertanyaan yang sangat agung, pertanyaan yang sangat penting. Sehingga jawabannya perlu bastin, perlu panjang lebar dengan pertolongan Allah Azza wa Jalla. Fanakul maka kami katakan bahasanya ashabul kubur, para penghuni kubur, orang yang telah meninggal dunia itu ada dua macam. Macam yang pertama adalah tufiya alal Islam, wafat dalam keadaan Islam dan manusia pun menyanjungnya dengan sanjungan yang baik. Maka eh, mayat jenis ini kita harapkan kebaikan baginya. Akan tetapi dia membutuhkan bantuan saudara saudara kaum muslimin. Ya, bantuan supaya didoakan agar mereka berdoa kepada Allah untuknya agar dia mendapatkan marfirah ampunan dan rahmah. Wa wadakhilun dan ini termasuk dalam keumuman firman Allah Ta'ala di surat Al-Hasr ayat yang ke-10 dan orang-orang yang datang setelah mereka mereka mengatakan Rabbana wahai Rabb kami ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendolimi kami dalam iman. Wala dan janganlah engkau jadikan dalam hati kami rilan, ya, ghilan, ghil atau dengki kepada orang-orang yang beriman. Wahai Rabb kami sunya engkau penyayang dan penyayang. Maka mayit itu bahwa binafsihi layan fa'ahadan. Dia sendiri tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Karena dia telah jadi mayit, karena dia telah jadi jusa, telah jadi bangkai, yang tidak bisa membela dirinya, membela dirinya dari bahaya apalagi membela orang lain. Wala ayat jelibali nafsi an dia tidak bisa mendatangkan untuk dirinya manfaat. Terlebih lagi orang lain. Bahkan dia membutuhkan manfaat dan bantuan saudara-saudaranya dengan bantuan berupa doa. Dan dia tidak bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Bahkan dia membutuhkan bantuan orang lain. Kemudian macam yang kedua dari penghuni kubur adalah orang yang perbuatannya mengantarkan kepada kefasikan yaitu kefasikan yang mengeluarkan dari Islam Kaulaikaladina seperti orang-orang yang mengklaim bahasa mereka wali yang mengetahui hal yang gaib bisa menyembuhkan penyakit bisa mendatangkan kebaikan dan manfaat dengan sebab-sebab yang tidak diketahui secara idrawi tidak pula secara syar'i maka orang yang meninggal dunia dalam keadaan perbuatannya semacam ini faha ula maka mereka-mereka ini e, adalah orang-orang yang mati dalam keadaan kafir. Tidak boleh mendoakan kebaikan untuk mereka, tidak boleh mendoakan e, agar diberi rahmat untuk mereka. Mengingat firman Allah Ta'ala tidaklah pantas bagi Nabi dan orang-orang yang beriman mohonkan ampun kepada orang-orang musyrik. Meskipun orang musyrik tersebut adalah kerabatnya sendiri. Setelah jelas baginya bahasanya mereka adalah penghuni neraka. Dan tidaklah doa ampunan yang dipanjatkan Ibrahim untuk ayahnya kecuali karena janji yang dia janjikan pada ayahnya. Setelah jelas baginya kalau ayahnya adalah musuh Allah, Ibrahim berlepas diri darinya. Sehingga Ibrahim adalah ya, adalah seorang yang awas, seorang yang rajin kembali kepada Allah, halim dan dia adalah seorang yang lembut. Demikian di surat At-Taubah maka mereka tidak bisa memberikan manfaat pada siapapun, tidak bisa menimpakan bahaya pada siapapun. Tidak boleh bagi siapapun untuk menggantungkan hati, menggantungkan diri dengan mereka. Wa in kutira seandainya diandaikan, pasti ada seorang yang melihat karomah bagi orang semacam ini. Seakan-akan ya taroa, seakan-akan terlihat baginya, pastinya di kuburnya ada cahaya. Atau keluar dari kuburnya bau yang wangi, atau semacam itu. Padahal mereka-mereka ini ma'rufuna, terkenal, mati di atas kekafiran. Maka ini, maka hal-hal yang luar biasa tadi, ketahilah dia bukan karomah. Bukan karomatul aulia, akan tapi dia adalah min khidai iblis. Adalah tipuan iblis. Waruru dan tipuan iblis untuk menjerumuskan orang-orang ya, agar terfitnah ya, dengan penghuni kubur-kubur tersebut. Sehingga melakukan hal-hal yang terlarang dalam agama terhadap kubur-kubur tadi. Dan saya ingatkan saudara-saudaraku kaum muslimin untuk tidak menggantungkan hatinya dan dirinya pada seseorang selain Allah Azza wa Jalla. Karena Allah adalah zat yang di tangannya lah kerajaan langit dan bumi. Dan hanya kembali kepada Allah, hanya kepada Allah kembali, kembalinya segala urusan. Dan tidak ada yang bisa mengabulkan doa orang yang kesusahan kecuali Allah. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah dan kejelekan kecuali Allah. Allah Ta'ala berfirman, wa mabikum min nikmatin fa Allah. Semua nikmat yang ada pada kalian itu datang dari Allah. Kemudian jika e, kejelekan itu menimpa kalian, Thumma idza masakumuduru dan jika kejelekan itu menimpa kalian fa ilaihi, maka hanya kepada Allah taja'aruna kalian meminta perlindungan. Dan nasihatku pula kepada mereka untuk tidak ikut-ikutan, tidak taklid dalam agama dan tidaklah mengikuti seorang pun kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama dalam masalah semacam ini, masalah syirkun, masalah iman. Dikaulihi ya. ta'ala karena firman Allah ta'ala sungguh ada bagi kalian fi rasulillah. Dalam di Rasulullah teladan yang baik bagi siapa saja yang berharap Allah dan hari akhir serta banyak mengingat Allah. Dan juga firman Allah Ta'ala, katakanlah jika kalian betul-betul cinta kepada Allah, ikutilah aku, niscaya Allah Subhanahu Wa Ta'ala akan mencintai kalian. Dan wajib atas semua kaum muslimin untuk menimbang amal uh, amal perbuatan orang-orang yang mengaku sebagai wali ditimbang dengan ajaran dengan isi Quran dan Sunnah. Jika perbuatan orang yang mengaku, mengaku jadi wali itu mencocoki Quran dan Sunnah, maka diharapkan dia adalah wali Allah. Namun Jika ternyata menyelisih Quran dan Sunnah, maka dia bukan wali Allah. Dan sebenarnya Allah telah menyebutkan dalam kitabnya dalam Al-Quran, timbangan yang adil dan adil, cara untuk mengetahui wali Allah ataukah bukan. Allah Ta'ala berfirman di surat Yunus, ingatlah bahasanya wali Allah, tidak merasa khauf, tidak merasakan ketakutan, tidak pula bersedih hati. Mereka-mereka itulah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Maka siapa saja yang mukmin dan bertakwa, maka dia adalah wali Allah. Dan siapa yang tidak seperti itu maka dia bukan wali Allah. Jika bersamanya sebagian iman dan sebagian takwa, maka ada padanya sebagian kewalian. Maka ini menunjukkan bahasanya kewalian itu bertingkat-tingkat. Semua orang yang memiliki iman dia wali Allah. Dengan kadar kewalian berbanding lurus dengan kadar iman dan takwanya. Ya, wa ma'adzalika meskipun demikian, kita tidaklah memastikan seseorang tertentu dia adalah seorang wali. Namun kita katakan secara global setiap orang yang beriman dan bertakwa maka dia adalah wali Allah. Ya, uh, catatan penting yang uh, yang menarik untuk kita telaah dan kita garis bawahi uh, eh, tadi tentang mayit jenis yang kedua orang yang di masa hidupnya melakukan kefasikan, kefasikan yang mengeluarkan dari agama. Yang beliau contohkan ketika hidupnya dia mengaku-ngaku sebagai wali, mengaku-ngaku mengetahui hal yang gaib, mengaku-ngaku bisa menyembuhkan orang yang sakit, ya, mengaku-ngaku bisa mendatangkan kebaikan dengan sebab-sebab yang gaib. Bisa mendatangkan sebab-sebab, ya, bisa menolong orang lain dengan sebab-sebab yang gaib. Ya maka untuk orang-orang semacam ini mayat-mayat semacam ini beliau tegaskan bahasanya mereka mati di atas kekafiran dan Syekh Ibn Thaymin tidak mengkaitkannya dengan manakala mereka berilmu manakala telah sampai kepadanya hujah manakala sudah ada ikumatul hujah kepada mereka Ya, beliau tidak mengkaitkannya dengan hal itu jelas ketika hidupnya dia mengaku-ngaku mengetahui masa depan sampai mati pun demikian Eh, maka beliau katakan mereka ini adalah orang yang mati dalam kekafiran, tidak boleh didoakan, tidak boleh didoakan untuk mendapatkan ampunan, didoakan agar mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Kemudian beliau bawakan ayat-ayat, kemudian beliau bawakan dalil semacam ini. Eh, bahkan ketika ada hal-hal yang aneh, maka jangan disimpulkan itu adalah eh, karomah wali, namun bahkan beliau katakan dan beliau simpulkan itu tipu daya iblis dalam rangka menjumuskan manusia untuk mempertuhankan mayat-mayat semacam ini. maka eh, kita lihat beliau tidak mengatakan mereka mati di atas kekafiran manakala mereka tahu kalau itu kekafiran. Mereka mati di atas kekafiran manakala sudah pernah ada orang yang mendakwainya. Beliau tidak eh, mengatakan demikian, beliau katakan mereka mati dalam keadaan kekafiran lalu kemudian kita sikapi selayaknya menyikapi orang yang kafir. Karena demikalah amalnya, karena demikalah perbuatannya. Kemudian di sini kita jumpai uh, perlu diketahui bahasanya berkenaan dengan istilah wali. Maka wali itu ada wali Allah itu ada makna syar'i dan ada makna istilahi. Makna syar'i untuk Eh, untuk wali Allah itu sebagaimana di surat Yunus. Berdasarkan makna syar'i ini, maka kewalian itu bertingkat-tingkat. Semua mukmin itu wali Allah. Dengan kadar kewalian sebagaimana dengan kadar kewalian ya, ya berbanding lurus dengan kadar imannya. Kemudian yang kedua, wali Allah dalam makna istilah. Wali Allah dalam makna istilah itu Ya, hanya terkhusus untuk orang yang beriman yang soleh. Ya, itu makna wali Allah fil istilah. Itu hanya ditujukan kepada orang yang mukmin yang bagus keimanannya. Adapun mukmin yang kadar keimanannya itu pas-pasan dan mengenaskan, eh, itu tidak disebut sebagai wali Allah dalam istilah. Meskipun dia adalah wali Allah dengan sesuai dengan kadar imannya, Eh, secara syar'i. Namun kalau wali Allah dalam istilah itu maknanya orang soleh. Orang yang beriman, yang bagus keimanannya. Seorang muslim yang berkualitas keislamannya. Tidak semua orang yang, ini, tidak semua orang yang punya iman. Meskipun cuma kecil, meskipun dia orang fasik. Enggak. Kalau secara secara syari, muslim fasik, dia adalah wali Allah. Ya, dengan kadar kewalian sesuai dengan kadar imannya. Namun dia bukan wali Allah Membab di bab istilah. Karena e, di istilah wali Allah secara istilahi itu hanya dikhususkan untuk mukminun ya, ya, kamilul iman, seorang mukmin yang bagus keimanannya. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammadin wa Wa rudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Ya, eh, ada seorang uh, muslimah yang mengikuti latihan memanah dengan niat melakukan anjuran Nabi. Tapi dia tidak melihat ada muslimah yang lain yang akhwat lain yang ikut, maka dia khawatir apakah ini benar-benar kebaikan. Uh, ya, wallahu a'lam tentang apakah satu hal yang eh, saya tidak tahu secara pasti apakah anjuran untuk atau pujian bermain panah itu bukanlah satu permainan yang sia-sia apakah itu bersifat uh, umum untuk laki-laki dan perempuan ataukah tidak saya tidak tahu jawabannya secara pasti yang jelas uh, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melihat uh, seorang wanita yang Eh, meletakkan busur di pundaknya dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencelanya dan Nabi menilai eh, bahasanya itu adalah bentuk eh, menjumpai laki-laki yang terlarang. Apa hukum refleks kepala menunduk di saat ketemu orang lain pada saat mengendarai kendaraan? Eh, berkenaan dengan eh, dengan hal ini eh, maka di antara ma, ucapan salam penghormatan yang Nabi larang adalah orang mengucapkan salam dengan isyarat ya, isyarat kepala dan isyarat tangan sebagai bentuk bentuk salam penghormatan atau sebagai bentuk sapaan bentuk sapaan atau salam dalam pengertian kalimat sapaan atau bentuk sapaan dalam bentuk isyarat tangan ataupun kepala satu hal yang Nabi larang terdapat hadis khusus dalam masalah ini ya, kecuali jika isyarat misalnya isyarat tangan tersebut diiringi dengan ucapan salam dengan lisan ya dia isyarat dengan tangan sambil mengucapkan Assalamualaikum. Namun jika cuma sekedar isyarat tangan semata, maka terdapat hadis khusus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melarang hal ini. Jika kita hendak menjual rumah kepada seseorang, kita tahu bahasanya pembeli akan membeli dengan cara KPR di bank. Apakah kita akan mendapatkan dosa riba jika kita menjual rumah kepada pembeli tersebut? Kalau dosa riba tidak. Dan apakah kemudian terlarang karena dosa ta'awun, tolong menolong dalam kejelekan? Maka jawabannya e, bisa jadi dia, bisa jadi ia termasuk dalam hal tersebut jika dia membantu proses pengurusan e, pengurusan kredit riba tersebut. Akan tetapi jika dia sama sekali tidak membantu, ya, pokoknya saya tidak tahu menau, yang penting saya dapat uang dari Anda. Ya, saya eh, tidak tahu menau dan saya nggak mau cawe-cawe, ya, itu urusan Anda uh, untuk dapat uang, yang penting saya uh, dapat uang cash dan itu uh, saya terima melalui tangan Anda maka jika eh, jika demikian dia bersikap maka insya Allah tidak termasuk mendapatkan cipratan dosa karena ta'awun dalam kejelekan. Ya, orang tua kami belum berhaji dan belum umrah, usia mereka di atas 50 tahun. Manakah yang lebih baik memfasilitasi mereka pergi haji ataukah pergi umrah? Antriannya 17 tahun, berarti kalau 50 berarti masih 67. Sebenarnya eh, ini nanti tentu relatif. Ya, kalau kemudian perhitungan dohir, perhitungan lahiriah, maka ini satu hal yang ber, bersifat relatif melihat kondisi fisik si orang tua. Banyak orang-orang tua yang 70 itu sehat-sehat saja. Ya, sehat 70, 73. Ya, bahkan pengalaman jadi pembimbing haji, eh, orang-orang uh, yang berumur demikian, terutama dari desa, itu malah yang paling seger saat di sana. Uh, itu yang paling seger di sana. Boleh jadi ketika mau berangkat kita sebagai pembimbing uh, mengkhawatirkan beliau. Uh, Ya, ketika kepergian haji saya yang terakhir 2015 ada simbah-simbah eh, dari serandaan ya dari kampung ya, umurnya mungkin 75 tahun ya kita khawatirkan nanti keadaannya di sana malah beliau yang paling depan kalau jalan menuju Jamarot itu pokoknya paling seger malah kemudian yang muda-muda yang belum pensiun itu malah terkapar nggak kuat jalan uh, gitu sehingga Eh, hal ini ya, istilahnya relatif. Nanti melihat kondisi. Jadi kalau usianya boleh jadi misalnya eh, lima puluhan, lima puluh dua, lima puluh tiga, ya, dan beliau itu tergolong fit. Ya, tergolong kemudian orang tua yang sehat. Dan uh, suka menjaga kesehatan. Maka mendaftarkannya masih masih sangat memungkinkan. Mendaftarkannya untuk haji reguler sangat memungkinkan. Nanti kemudian didaftarkan sekarang antrian 17 tahun, ya berarti nanti akan eh, akan kemudian eh, boleh jadi umur 70 dan ada harapan masih ada harapan besar beliau masih sehat dan masih segar. Maka jika demikian kondisinya maka yang saya sarankan adalah didaftarkan haji reguler. Namun jika kondisinya kondisi yang Eh, model orang tua yang kondisi fisiknya kurang bagus, sering sakit-sakitan dan sebagainya, ya, maka saya sarankan uh, kepada si penanya untuk uh, menemani beliau untuk umroh saja. Apakah masa idah tetap dipatuhi ketika istri sebelum bercerai sudah lama berpisah rumah bertahun-tahun dengan suami? Ya hukum hukum Allah wajib tetap dipatuhi setelah jatuh eh, jatuh eh, tolak barulah kemudian menjalankan idah menjalin masa idah sesuai dengan sesuai dengan ketentuan yang ada masa idah bagaimana cara menghitungnya dan sejak kapan dimulainya apakah pada saat putusan hakim atau pada saat pengucapan ikrar talak atau e, akta cerai terbit Uh, untuk cerai di pengadilan, wallahu a'lam sebenarnya uh, ukuran masa iddah secara syar'i berdasarkan pengucapan ikrar talak. Berdasarkan pengucapan ikrar talak. Eh, namun uh, secara administrasi, ini, secara administrasi itu masa iddah dihitung oleh pihak pengadilan dengan terbitnya akta cerai. Dengan terbitnya akta cerai. Eh, oleh karena itu maka eh, kalau orang mau nikah dengan nikahnya nikah resmi, ya, nikahnya nikah resmi maka dia perlu menghitung perlu menghitung waktu sejak terbitnya akta cerai. Meskipun secara syar'i ya sekedar kemudian ketika itu sudah diucapkan maka terjadilah perceraian. Jika singkatan ASS tersebut kita anggap off tanpa berusaha menyampaikan yang sebaiknya, maka apakah itu tidak termasuk menganggap remeh sesuatu yang kurang baik? Yang jadi permasalahan apakah itu kurang baik? Nah itu yang jadi permasalahan. Betulkah itu kurang baik? Nah, eh, betulkah itu kurang baik? Itu yang jadi titik permasalahan. Jika itu adalah kurang baik, ya tentu perlu disarankan untuk melakukan yang lebih baik. Dan jika kemudian itu ya, uh, ya, itu adalah sesuatu yang tidak lepas untuk dikatakan sebagai satu hal yang kurang baik, ya maka tentu orang yang membiarkannya tidaklah dianggap meremehkan. Dan tentu jika ini dianggap bahasanya Eh, menyampaikan yang sebaiknya. Bahasanya tanpa menyingkat itu dianggap sebagai satu hal yang sebaiknya. Tentu hal ini adalah babnya bab nasihat bab saran. Bukan bab ingkarul mungkar. E, kalau ini dianggap sebagai Uh, bahasanya salam yang utuh secara tulisan, salam yang utuh secara tulisan itu sebagai sesuatu yang lebih baik, maka apakah babnya di sini? di babnya bab nasihat, bab saran, atau bab ingkarul mungkar. Ya, kalau berdasarkan ini cuma dianggap kurang baik, karena yang lengkap itu adalah yang lebih baik, maka babnya bab saran dan cara uh, mendiskusikan satu permasalahan. Jika itu babnya bab memberikan saran, tentu berbeda cara penyampaiannya dengan bab ini adalah satu kejelekan dan kemungkaran. Dan itu adalah betul-betul satu hal yang eh, betul-betul satu hal yang jelek. Manakala minimal ada sebagian orang yang ketika sebagian orang Indonesia tulen yang tidak tahu bahasa Inggris eh, itu ini adalah satu kejelekan manakala orang Indonesia yang tulen yang tidak kenal bahasa Inggris menilai ketika di, dia mendapatkan ASS langsung kemudian timbul padanya konotasi yang tidak baik. Maka nanti baru kemudian bisa kita masukkan di bab ra'ina. Larangan dalam Al-Quran untuk mengucapkan ra'ina. Ada kata-kata ra'ina yang itu dipakai oleh oleh kaum muslimin dengan makna yang baik. Kemudian dipakai oleh orang-orang munafik dengan makna yang jelek. Maka Allah melarangnya. Ya, Allah melarangnya. Nah sekarang adakah orang yang murni nggak tahu bahasa Inggris yang menggunakan kata as, uh, uh, Eh, singkatan ASS itu eh, dia gunakan dengan makna yang jelek. ada ndak? Kalau kemudian ada, nah nanti ini menjadi kalimat yang terlarang karena masuk dalam bab larangan, semisal larangan ra'ina yang ada dalam Al-Quran. namun jika tidak, jika tidak sama sekali ada penggunaan makna yang jelek untuk ungkapan ini, maka ya, paling banter kita katakan bahwasanya ya, menulisnya secara lengkap itu afdol, aula dan itu babnya adalah bab saran dan cara menyampaikan sesuatu yang itu babnya bab saran itu berbeda dengan sesuatu yang itu kita nilai sebagai satu kejelekan. Ketika menghadiri majelis ilmu di masjid, mana yang lebih dianjurkan? Langsung duduk mendengarkan kajian atau sholat tahiyatul masjid. Dikiaskan dengan khutbah Jumat, maka kita katakan uh, sholat tahiyatul masjid terlebih dahulu itu yang lebih baik. Perintah untuk memberi kepada pengemis di surat Al-Ma'arid, di Sa'il wal Mahrum, apakah ada kriterianya pengemis yang seperti apa? bagaimanakah dengan banci atau pengamen dan sebagainya. Iya. Maka ada juga hal yang patut ditimbang bahasanya secara eh, secara global eh, pemerintah ngasih saran untuk tidak ngasih pengemis di jalanan namun menyalurkannya lewat lembaga-lembaga sosial sehingga uh, uang tersebut betul-betul tersampaikan tepat sasaran. Untuk orang-orang yang semacam ini semacam dia banci atau melakukannya dengan bernyanyi, dengan bermusik, maka minimal mimbab saran pengemis-kemis semacam yang tidak semacam itu jauh yang lebih baik, jauh lebih layak untuk diberi daripada yang semacam itu. Bila kita masbuk takbiratul ihram saat imam masih ruku, saat mau ruku imam selesai ruku dan masuk ke itidal, apakah sudah dapat satu rakaat atau sebaiknya ditambah di akhir? Maka jawabannya dia kalau makmum masbuk tadi bergerak rukuk dan imamnya bergerak itidal, maka dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Dia tidak mendapatkan rukuk bersama imam. Yang dimaksud mendapatkan rukuk bersama imam, dia rukuk dan imamnya masih rokok. Dan jika dia ragu-ragu, maka nanti mengikuti hukum ragu-ragu, e, mengikuti hukum ragu-ragu di bab sujud sahwi. Nanti kemudian ragu-ragu di situ ada ada yang dimantepi ataukah tidak ada yang dimantepi. Kalau tidak ada yang dimantepi, maka ambil yang paling kecil. Berarti tidak dapat rukuk. Berarti nggak dapat rukuk. Namun jika ragu-ragunya ada kecenderungan ragu-ragu Eh, yang ada kecenderungan sudah dapat ruko, namun masih ragu-ragu, tidak yakin, maka juga tetap sujud sahwi. Ya, jadi kalau ragu-ragu tadi itu pas imam masih ruko ataukah tidak, ala kulihal sujud sahwi. Baik dia uh, ada kecenderungan dapat ataukah ada kecenderungan ataukah tidak memiliki kecenderungan. Dua-duanya tetap sujud sahwi yang tanpa sujud sahwi manakala yakin saya posisi ruko dan imam masih posisi ruko. Ya, jika ragu maka ada sujud sahwi. Benarkah e, acara kemudian peringatan kematian 37 dan seterusnya ada asar dari salaf bahkan ada klaim asar tersebut dari tabi'in atau bin Abi Robah kalau tidak salah mohon penjelasannya. Ya ada di dibawakan asar tersebut oleh Suyuti namun setahu saya dan singkat saya asarnya adalah asar yang daif. Dan seandainya asarnya itu adalah asar yang uh, yang jelas asarnya adalah asar yang daif. Jika seorang pergi ke kuburan untuk istighosah, nah, tapi mintanya kepada Allah, nah ini ini kalimatnya tanakut dan membingungkan. Pergi ke kuburan untuk istighosah, istighosah kepada siapa? Kepada soibul kubur tentunya. Tapi mintanya kepada Allah, hanya saja bertawasul dengan orang yang dianggap wali. Apakah ini syirik, bid'ah, atau syirik asrar? Maka e, jawaban pastinya apa teks? Apa bagaimanakah teks tawasul yang dimaksudkan? Ya. Bagaimanakah teks tawasul yang dimaksudkan? Jika teks eh, teks doanya seperti apa? Jika teks doanya ya Allah dengan kemuliaan wali yang makamnya ada di samping ini, maka beri aku momongan. Maka sembuhkanlah anakku yang sudah sakit bertahun-tahun dengan kemuliaan ya, orang soleh yang kuburnya ada di samping saya ini. Maka ini bid'ah dan uh, paling banter ini syirik asrar dan bukan syirik akbar. <clears throat> jika demikian teksnya, namun jika teksnya ya, jika kalimat yang di ini wahai wali fulan ya, sembuhkanlah anakku yang sudah sakit bertahun-tahun. Ya, sebukalah anakku yang sudah sakit bertahun-tahun. Dan, namun dia tidak meyakini bahwasanya sahibul kubur ini bisa menyembuhkan. Cuma teksnya seperti itu. Teksnya seperti itu. Namun dia yakini Allah yang ngasih kesembuhan. Dan kali namun dia berdoa dengan semacam itu dengan Ya, dia dia berkeyakinan bahasa jika dia berdoa dengan kalimat semacam itu maka si sahibul kubur akan menyampaikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan redaksi wahai wali wahai syekh wali sembuhkanlah anakku yang dah sakit menaun bertahun-tahun. Ya, maka ini syirkun akbar, ini syirik besar dengan sepakat ulama ahlu sunnah. Ini adalah sekun akbar dengan sepakat ulama ahlu sunnah. Kemudian yang ketiga, jika bentuk wasilahnya, jika bentuk tawasulnya adalah minta didoakan. Ya, minta didoakan, dia di samping kubur, orang yang dianggap soleh kemudian mengatakan, wahai wali fulan, doakanlah kepada Allah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kesembuhan kepada anakku yang sudah sakit bertahun-tahun. Dan dia adalah uh, berkeyakinan bahwasanya sahibul kubur itu mendengar teriakan dan ucapan orang yang teriak-teriak di samping kubur dan di samping makam. Maka hal semacam diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini bid'ah dalam doa? Ataukah ini eh, apakah ini sudah syirkun akbar? Sebagian ulama semacam uh, eh, Sasola al-Syekh menilainya sebagai syirkun akbar dan sebagian ulama semacam Syekh Ibn Bas di ta'liq beliau untuk Fathul Bari mengatakan ini adalah adalah bid'ah dan bukan kemusyrikan. Maka ke kemusyrikannya adalah satu hal yang diperselisihkan. Ada ini ada ini sejumlah kemungkinan dan boleh jadi ada teks-teks dan redaksi-redaksi yang lain. Maka ringkasnya uh, tolong kalau ada orang yang bertawasul apakah uh, ada orang yang bertanya Demikian juga jika ada orang yang ngejak ngobrol, apa hukum bertawasul, maka tolong ya, jangan berkomentar secara global, namun ya, mintakan teks bertawasulnya. Itu teksnya seperti apa. Kemudian baru kemudian dikasih nilai dan dikasih komentar per teks-teks yang disampaikan. Benarkah saudara kandung Muhammad bin Abdul Wahab eh, benarkah saya Muhammad bin Abdul Wahab dibantah oleh saudara kandungnya sendiri Sulaiman bin Abdul Wahab? Ya, tentang Sulaiman bin Abdul Wahab maka memang betul beliau memusuhi eh, dakwah saudaranya Muhammad bin Abdul Wahab. Namun terdapat perselisihan ahli sejarah apakah pada akhirnya beliau ini bertobat kemudian sejalan dengan saudaranya ataukah permusuhannya itu berkelanjutan sampai akhir hayatnya. Ini satu hal yang diperselisihkan oleh para ahli sejarah. Betul, kemudian saat dia memusuhi, Sulaiman bin Abdul Wahab ini menulis buku yang membantah saudaranya. Ya, dan menyatakan kesesatan saudaranya. setelah itu, ya, terdapat satu versi yang mengatakan dia bertobat, versi yang lain dia mengatakan dia tetap memusuhi sampai ya, sampai akhir hidupnya. Ala kulihal terlepas dari itu semua, maka siapa yang objektif maka akan mengetahui bahasanya pada dasarnya yang didakwakan oleh saya Muhammad Abdul Wahab itu adalah kebenaran itu sendiri. Bahkan seandainya seandainya di akhir hidupnya saya Muhammad bin Abdul Wahab meralat semua dakwahnya, ya, ya, semua dakwahnya akan kita katakan apa yang dulu beliau dakwahkan itulah kebenaran dan beliau terjumus dalam kesesatan di akhir hidupnya ya, seandainya ya seandainya beliau ya, bertobat dan meralat dakwahnya di akhir hidupnya itu seandainya dan pengandaian yang tidak terjadi dan ini adalah pengandaian yang tidak terjadi namun seandainya ini terjadi kita katakan yang dulu itulah yang benar ralatnya itu ya, ralatnya itu perpindahan kepada kejelekan dan ya, pada kesesatan Apakah rasam Al-Quran itu perkara tauqifi? Jika iya, bagaimanakah mengkompromikannya dengan dalil Rasul itu umi? Ya. Yang jelas para sahabat sepakat untuk menulisnya dengan rasam Usmani dan terlarang keluar dari kesepakatan sahabat. Bagaimana kan dikasih seorang muslimah yang sedang dalam masa kontrak kerja? Yeah Eh, sedangkan calon yang sudah ada menunda nikah atau kemudian resign eh, ya, maka mana yang paling maslahat mana yang paling maslahat dengan melihat berbagai macam mula basat hal-hal yang mengitari dirinya keadaan-keadaan yang mengitari dirinya mana yang uh, maslahatnya yang paling besar dan yang mafsadahnya paling ringan kalau kemudian dia dalam ikatan kontrak, ketika dia uh, dia jika kemudian kontraknya itu mempersyaratkan tidak boleh nikah selama masa kerja, ya maka uh, seorang muslim wajib melaksanakan perjanjiannya, ya. Kecuali kemudian dia mengundurkan diri, ya, maka uh, nanti perlu melihat detail. Ini sangat global, perlu melihat rincian lebih detail tentang al-mulabasat, hal-hal yang